بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمين لا يتمنين أحدكم الموت لدر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيي اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاء خيرا لي متفق عليه قال رسول الله SAW لا يتمنين Janganlah berharap ahadukum seorang di antara kamu al-mauta mati. Lidurin karena ada uh, sesuatu yang bahaya yang uh, apa ya apa, ah, seperti penyakit, kesempitan hidup atau yang lainnya asobahu yang menimpa kepada dia. Jangan karena sakitnya parah minta mati, jangan. Hah? Jangan karena kamu tadi itu hidupnya susah minta mati, jangan. fa'inkan ala buddha maka jika ada harus fa'ilan melakukan ya karena memang sudah enggak kuat hidup model begitu, Faliagul maka hendaknya dia berkata Allah ma'ahyini ya Allah hidupkan aku maka natil haya semenjak ada kehidupan itu khairan li kebaikan bagiku wa tawaffani dan matikan aku idakan natil wafatu dan jika ada kematian dari itu khairan li ada kebaikan bagiku Hah? hadis ini mengajarkan kepada kita untuk taslim lillah pasrahkan kepada Allah dalam kehidupan dan kematian ini. Jangan berharap, jangan kamu menyatakan kalau hidup itu pasti baik, kalau mati itu jelek atau sebaliknya, kalau mati itu jelek, hidup itu baik. Jangan atas dasar pilihan kamu tapi semua pasrahkan atas pilihan Allah. Allah lah kalau inti misalnya matinya husnul khatimah masuk surga anak kamu jadi anak soleh setelah mati kamu khalas idhabil jannah Daripada misalnya kalau inti tidak mati sekarang belum tentu inti mati husnul khotimah, su'ul khotimah nanti yang akan datang. Lebut apa? Ah, jadi hidup dan mati pasrahkan sama Tuhan yang menentukan. Dan memang tidak mungkin manusia akan bisa menentukan itu semuanya. Hah? Kedua, berharap mati itu sebenarnya bukan jelek. Asal didasarkan karena syaugan ilallah. Karena rindu kepada Allah. Atau mati syahid, berharap mati syahid. Hah? Untuk derajat nanti di akhirat. Atau berharap supaya mati di tempat yang mulia, mati ada di kota Madinah, Mekah. Atau karena takut fitnah ya Allah, hidup seperti begini bahaya, banyak maksiat, terjadi kekufuran di mana-mana, lebih baik mati, ya. Kenapa? Di sini watawafani. Masih ada harapan untuk mati, tapi bukan karena keputusasaan, bukan karena eh, ekonomi, bukan karena yang lainnya, tapi karena berharap khairan li kebaikan bagi dia dalam wafah tadi itu ya mati syahid atau dia tadi itu mati husnul khotimah atau dia tadi itu mati di tempat yang mulia dan macam-macam tadi itu. Nah, jadi roja lu wafah boleh kalau memang dasarnya baik. Baik. Kemudian manusia itu nggak tahu mana jadi baiknya. Allah yang maha tahu karena itu percayakan sama Tuhan sudah. Tawakal kepada Allah tentang masalah khairati. Yang penting kamu berbuat baik. Setelah itu pasrahkan sama Allah. Panjang umur, baik, bagus. Mati duluan, baik juga bagus. Gitu. Pasrahkan sama sama Tuhan. ndak anak, jangan dulu, anak belum banyak amal ini. Jangan mati dulu anak. Belum siap anak. Nah, siap dah siap mati wae mati kon. Ndak tunggu kesiapannya ente ini bukan safar ini. Mut. Hah? Karena itu siap sa setiap saatnya. Persiapkan setiap saatnya. Belum siap aku sih an gak iso ah, ojo mati dimi aku durung siap. nah, dimi-dimi anu ini. Ini harus kamu tadi itu mati karena itu siap setiap saatnya harus siap. Gitu. Hmm. Anas bin Malik beliau berkata apa? Laula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la tatamannawul mauta la tamanna itu. Kalau seandainya aku tidak mendengarkan Nabi itu melarang, jangan kamu itu minta mati. Ana ah, ini sudah minta mati dulu dulu. Semalas wis urip ditunya terlalu lama. Anas memang panjang kan umurnya. Anas bin Malik kemudian sudah rindu dengan Nabi. Huh? Sudah rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam la al mauta la yatamannayanna ahadukum al mauta imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian falahu yasta'tib Jangan kamu itu berharap mati. Kalau dia orang baik, kalau kamu itu jadi orang baik, imma dia akan bertambah kebaikannya dengan panjangnya umur. Wa imamusian, kalau memang dia dari itu orang jelek, yastatib ayatrubul utba ar-ridha. Dia akan bisa berharap dalam sisa umurnya mendapatkan ridha Allah. Eh, ridha Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Beramal saleh. Alhasil tidak boleh berharap mati karena putus asa, karena urusan duniawi. Pasrahkan sama Allah dan kalau kamu mau berharap mati, berharaplah mati dalam keadaan baik. Eh, wallahu a'lam.